Allahu Allahu Allahu Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan, materi kita pada malam hari ini yaitu materi persiapan-persiapan dan amalan-amalan di dalam menghadapi akhir zaman ini. Setelah kita beberapa kali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seingat saya di masjid ini tiga kali saya mengisi di sini <clears throat> dan syukur-syukur yang hadir di antara kita semua sudah ikut mengikuti urut-urutan kajian saya di beberapa tempat yang lain di masjid ini atau mungkin di YouTube. Penegasan pembahasan kita adalah fokus pada fase keempat, fase kita sekarang. Seperti yang kita sadar bahwa di dalam sahih Imam Ahmad, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasul mengatakan umat ini mengalami atau menjalani lima fase. Fase pertama, fase kenabian, telah berlalu dengan wafatnya Nabi Muhammad. Fase kedua, fase kekhalifahan, telah berlalu dengan genapnya 30 tahun kekhalifahan ditutup oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib. Fase ketiga, fase khilafah dengan sistem kerajaan. Dan ini berlangsung selama 1227 tahun. Terakhir, dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, maka fase ketiga telah berakhir. Kita sedang ada di fase keempat, fase kekosongan khilafah di muka bumi. Dan inilah fase di mana umat Islam mendapatkan ujian yang sangat berlapis-lapis. Ujian yang sangat tumpang tindih, saling tindih menindih saking banyaknya Nabi-nabi mengistilahkan ka, Nabi mengistilahkan kaqita'il lailil muslim seperti potongan-potongan malam yang berlapis-lapis. Banyak sekali yang harus dihadapi oleh umat Islam di fase keempat ini. Seluruh apapun yang dihadapi oleh umat Islam memang memerlukan kepada ketahanan yang luar biasa. Khususnya ketahanan iman. Karena Rasulullah menyebutkan saking beratnya ujian di masa ini sangat banyak umatnya yang rontok imannya Sangat banyak umat Nabi Muhammad yang batal syahadatnya. Sangat banyak umat Nabi yang paginya masih ada iman, sorenya dia sudah kehilangan iman itu. Sore masih ada iman, besok paginya dia sudah kehilangan iman. Apakah petaka yang lebih besar melebihi petaka hilangnya iman? Kalau duit yang hilang tidak akan memasukkan kita ke neraka. Keluarga yang hilang memang milik Allah, dia bisa ambil kapan saja. Anggota tubuh yang hilang tidak masalah, toh kehidupan juga akan berakhir cepat atau lambat. Apapun yang hilang daripada dunia ini tidak masalah. Tapi kalau iman yang hilang, kita sudah kehilangan masa depan. Kita sudah kehilangan surga kita dan kita sudah terdaftar secara resmi sebagai penduduk penduduk kekal di dalam neraka jahanam. Ini yang yang sangat kita khawatirkan dan ini ancaman terbesar bagi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ada apa dengan fase keempat? Ada apa dengan fase keempat? Ibarat Allah yang kami muliakan. Perhatikan fase kelima Rasul menyebutkan di dalam hadis ini khilafah Islamiyah kembali memimpin dunia. Fase kelima khilafah Islamiah kembali memimpin dunia. Ibarat Allah yang kami muliakan. Pada fase kelima, tidak ada masalah lagi. Semua kesenangan, semua kemakmuran, semua kesejahteraan sudah kembali kepada umat manusia yang menikmatinya bukan hanya saja orang Islam, tetapi juga non-muslim secara merata di muka bumi ini. Ibarat Allah yang menikmati fase kelima, hewan pun menikmatinya. Jadi fase kelima nggak usah jadi kajian kita malam ini. Yang menjadi kajian kita fase keempat. Untuk saudara-saudaraku ketahui, kenapa Nabi mengucapkan awal hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim kalimatnya diawali dengan isbiru. Apa arti isbiru? Apa arti isbiru? bersabarlah kamu. Apa arti sabar? Bertahanlah. Ada apa? Karena Nabi mengatakan, La yati ala nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah nanti datang kepada kamu satu zaman, melainkan orang yang hidup pada zaman itu akan mendapati hari-hari yang berjalan, jauh lebih buruk, lebih berat daripada hari-hari yang ditinggalkan. Sekarang lebih berat daripada hari sebelumnya. Besok lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah perjalanan waktu ke depan, bukan makin ringan kondisi yang dihadapi. Tetapi semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, semakin bertambah berat, bertambah berat, bertambah berat, bertambah berat, sampai kepada tingkat di mana orang-orang beriman yang paling kuat imannya pun apabila lewat dekat kuburan dia berkata, "Kalaulah saya yang ada di dalam tanah sana, alangkah ringannya hidup ini." Ini orang yang paling beriman loh ya. Lewat depan kuburan, dia berharap kalau dia yang ada di dalam tanah. Saking beratnya hidup di atas tak. Dan ini fase keempat. Ibarat Allah yang kami muliakan, Afwan belum tersambung. Fase keempat, dalam hal apa saja silakan dicek, lalu diperbandingkan. Ini tahun 2017. Coba bandingkan dengan 2007, lalu bandingkan dengan 2097, eh, bandingkan dengan 2087. Dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal moral mental, dalam hal apa saja, apakah ada kondisi di mana sekarang lebih baik daripada dulu. Yang lebih baik cuma satu. Kondisi iman orang yang beriman makin ke depan insya Allah makin kuat. Cuma itu yang bagus. Tapi kondisi alam tidak. Makin ke sini alam semakin rapuh, semakin mudah bencana-bencana dahsyat terjadi. Dan bencananya lebih hebat daripada sebelum-sebelumnya. Bencananya akan jauh lebih keras, akan jauh lebih berat daripada sebelumnya di segi alam. Di segi ekonomi, parahnya ekonomi sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu dibandingkan 10 tahun sebelumnya jauh lebih parah semakin ke depan. Mungkin Bapak mendengarkan bagaimana kabar berita dunia menurut prediksi para ahli dan pakar ekonomi dunia 2018 tahun depan. Bumi ini atau dunia ini akan mengalami krisis moneter global terparah sepanjang umur peradaban umat manusia ada. Dan ini berdampak kepada tidak ada negara manapun yang tidak akan jatuh, tumbang, keos di mana-mana, keributan di mana-mana, perampokan di mana-mana, dan tersulutnya perang di mana-mana. Mata uang, mata uang kertas di muka bumi akan terjun bebas. Ini segi ekonomi. Dapat dibayangkan, kalau skalanya global, maka satu-satunya solusi untuk agar kuat dan bertahan adalah mana negara yang punya stok emas, maka negara itulah yang mampu bertahan. Pantas saja Cina akhir-akhir ini makin membabi buta mengumpulkan emas dari muka bumi ini apapun caranya. Apalagi Amerika Serikat. Terkenal Amerika Serikat sebagai pemborong kalau bahasa kita kasarnya sebagai perampok emas terkenal satu bumi ini. Kenapa? Mereka sadar betul bahwa negara yang akan mampu bertahan ketika krisis moneter global atau tsunami moneter global ini terjadi dan ini yang terparahnya di 2018, maka hanya negara yang punya stok emas lah yang mampu bertahan. Taib kaum muslimin, bagaimana dengan nasib Indonesia yang rupiahnya saja belum apa-apa sudah jauh Bagaimana dengan nasib negara-negara yang juga menginduk kepada Amerika dan Eropa dari segi ekonomi, segi mata uang dan sebagainya? Kita tidak mampu bayangkan. Ini baru di segi ekonomi. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan. Belum terhubung? Siapa yang mengawal? Materi kita belum terhubung dengan slide yang ada. Ibarat Allah yang kami muliakan. Belum lagi di segi politik. Coba saya bertanya apakah kita pernah menikmati termasuk di muka bumi ini kecuali beberapa tempat yang memang telah Allah takdirkan sebagai sebagai contoh apakah pernah Bapak melihat di muka bumi ini adanya pertukaran pemimpin bertukar kepada yang lebih baik kalaupun muncul sebentar yang baik yang sebentar itu pun akan digoyang sehingga dia menjadi jatuh dan tumbang lihat seperti Mesir Pernah Mursi sebentar naik. Ya, digoyang sampai-sampai beliau akhirnya masuk penjara sampai hari ini. Seluruh ikhwanul muslimin di Berangus dijadikan sebagai organisasi haram dan terlarang. Lihat kaum muslimin yang kami muliakan. Indonesia sekarang alhamdulillah kita saksikan pertambahan dan pergantian ke depan bukan pertambahan pergantian yang lebih baik, tetapi pergantian yang lebih berat daripada sebelumnya. Sekarang untuk DKI Jakarta, naiklah Anies Baswedan dengan Uno. Apakah keadaan lebih baik? Harapan kita begitu. Harapan kita begitu. Kita berdoanya begitu. Kita berharap Indonesia lebih baik, Jakarta lebih tenang, betul? Ini harapan kita, tetapi menurut nubuat hadis enggak gitu. Walaupun Anies yang naik, Uno yang naik, selaku orang beriman, Alhamdulillah perjuangan kita Allah tunjukkan kita telah menang. Allah telah tunjukkan kalau kita kompak, kalau kita bersatu, insya Allah keberkahan Allah berikan. Pertolongan Allah berikan. Tetapi secara sunnatullah akhir zaman, apakah keadaan Jakarta lebih baik atau Indonesia? Kalah. Saya yakin tidak. Dan itu hak saya mengatakan saya yakin atau tidak. Ya silakan menyaksikan. Bagaimana sembilan naga, atau kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang agak sedikit pas, sembilan cacing. Membuat makar sejadi-jadinya untuk menjatuhkan kredibilitas kepemimpinan muslim. Apabila ada pemimpin muslim yang tam, tampil, dibuat keos. Seluruh Indonesia tidak akan diizinkan bernafas tenang. Dengan duit mereka yang ada, Indonesia akan digoyang, digoncang. Karena para penjilat para pengkhianat yang haus dengan uang, matanya hijau ngelihat duit. Orang-orang seperti ini masih banyak berserakan di Indonesia. Mereka bisa dipakai untuk diadu dengan anak-anak bangsa yang berjiwa patriot sebagai seorang muslim atau muslimin yang kuat agamanya. Akan diadu dengan itu. Mulai itu Pontianak, coba lihat. Hah? Besok akan nyusul Sulawesi nanti akan nyusul Medan, nanti akan nyusul, masya Allah, bersusul menyusul, akhirnya heboh dan chaos. Lalu nanti Amerika punya alasan untuk memasukkan CIA-nya ke Indonesia. Menganggap bahwa kaum militansi sudah membuat kekacauan di Indonesia. Para teroris sudah mulai eksis memegang urusan-urusan terpenting. Kemudian militer Cina juga dimasukkan ke Indonesia alasannya mengamankan aset-aset kami yang ada di Indonesia yang sudah lebih daripada 80%. Setelah itu apa yang terjadi? Habis TNI kita digarapnya. Apa yang terjadi? Ulama-ulama kita dipasung, diculik, ditangkap, dibunuhin. Apa yang terjadi? Umat Islam ahlus sunnah wal jamaah digorok. Ini akan menjadi sebuah agenda yang sudah direncanakan oleh mereka. Ke depan tidak lebih baik, tetapi alhamdulillah yang lebih baik ke depan itu adalah imannya orang-orang yang beriman. Makin ke depan makin terbentuk militansi iman orang yang beriman. Ini yang kita syukuri. Semakin berat ujian yang akan dihadapi orang oleh orang beriman, maka semakin hebat iman yang dimasukkan Allah ke dalam dada orang-orang yang beriman. Saya melihat sebuah keunikan bukan hanya di masjid ini, tapi hampir merata di ujung timur Merauke sampai ke pangkalan Sabang. Sabang Merauke, Pak. Alhamdulillah hamba Allah berbicara ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala keliling antar provinsi. Saya melihat yang mengisi masjid-masjid sekarang kebanyakan yang ramenya, yang seger-seger kayak gini nih ha. Anak-anak muda, dulunya pada kemana? Dulu yang banyak mengisi masjid, yang udah bau-bau kuburan. Ya, yang ubannya udah banyak, udah keot-keot di mana-mana, itu yang ngisi masjid, yang udah, udah bau tanah. Sekarang, Masya Allah, anak-anak muda sudah mulai merapat ke masjid Apalagi kota-kota besar. Saya melihat sebuah kebangkitan yang dahsyat. Beberapa hari yang lalu saya ngisi di Medan, Pak. Saya ngisi di Medan. Kaget di Medan itu luar biasa. Persis seperti saya melihat pada hari ini. Tapi gelegar dan gema takbir mereka, sholat subuh mereka berjamaah, Masya Allah. Saya dengar kabar Bandung juga sudah mulai seperti itu, dan ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik di akhir zaman. Ini menandakan bahwa di segi iman orang yang beriman di akhir zaman semakin kuat, semakin militan. Dan persatuan orang yang beriman di akhir zaman juga semakin terbentuk. Dalam itu sebagai tanda bahwa fase keempat akan berakhir. Akan menuju kepada fase tegaknya kepemimpinan Islam di muka bumi ini kembali. Ibarat Allah yang kami muliakan pada fase keempat ini. Hanya itu yang kita syukuri. Coba lihat ibu-ibu muslimah kita hari ini kita perhatikan sudah banyak mengikuti kajian-kajian di mana-mana sehingga mulai dari gaya mereka, mulai daripada tampilan mereka, mulai daripada sikap mereka mengalami perubahan. Ya. Sekarang kita sudah tidak asing lagi melihat jilbab-jilbab dalam, longgar dan tebal. Sudah tidak asing lagi. Kita sudah tidak asing lagi melihat majelis-majelis ilmu marak di mana-mana. Ustadz-ustadz yang lurus malah diburu dan dikejar sekarang untuk didengarkan ilmunya. Orang-orang pada pandai membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang-orang sekarang sudah merasa basi dengan perpecahan dan diadu domba. Alhamdulillah, sebuah kebaikan yang sangat besar. Tetapi di segi alam, Indonesia dunia tidak akan lebih baik ke depan, semakin rapuh. Di segi politik juga demikian. Di segi ekonomi, di segi mental dan moral secara umum akan semakin kacau. Di segi pendidikan juga demikian. Di segi apa saja sampai kepada tingkat kekacauan peperangan ini juga akan semakin hancur ke depan. Ibarat Allah. Lalu persiapan apa? Apalagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Keshe Foundation yang semoga saja Pernyataan tersebut adalah sebuah pernyataan ilmiah yang tidak terkabulkan. Ada mendengar berita ini? Keshe Foundation, sebuah lembaga penelitian alam yang berpusat, ini lembaga non-profit yang berpusat di Belanda dan Belgia, yang mendirikan Keshe Foundation adalah Dr. Mehran Kavatoli Keshe, seorang guru besar di University of London. Beliau ini mempunyai tim yang sangat solid khusus untuk melihat apa-apa yang akan terjadi di muka bumi ini dari segi tanda-tanda alam yang dapat mereka pelajari. Lalu akhirnya mereka mengeluarkan sebuah pernyataan yang menggemparkan khususnya Amerika gempar. Dan Amerika sejak mendengarkan berita ini, mereka melakukan simulasi persiapan menghadapi bencana-bencana besar, latihan serius, jutaan jumlahnya. Apa yang disampaikan oleh Keshe Foundation? Yang disampaikan oleh Keshe e Foundation adalah setelah kita mendengarkan azan dan masuk. Kita dengarkan kemandang azan, biasanya kita sholat dulu kan? Kita sholat dulu, habis itu kita lanjutkan. Tolong ingatkan saya, lanjutan kita adalah apa yang disampaikan oleh Keshe Foundation. Baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, taqabbalallahu Allah minkum. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjemaah Isya kita, doa dan zikir kita. Amin. Ya Rob, eh, ibarat Allah yang kami muliakan, tadi saya menyampaikan bahwa ada perkiraan para pakar dan ahli bahwa tahun-tahun gempa sedang dalam proses menuju di tahun 2017 ini. Di mana Keshe Foundation mengatakan tahun 2017 gempa-gempa besar sudah mulai terjadi susul menyusul di berbagai negara. Semacam ular raksasa yang sedang bergerak berpindah dari satu negara ke negara lain dan gempa besar tersebut skalanya 10 skala Richter sampai 16 skala Richter. Gempa ini bermula nanti di Amerika Serikat. Benua Amerika akan mengalami rengkahan yang sangat besar dan terbelah dua. Tsunami yang dahsyat akan terjadi yang menyebabkan minimal 40 juta nyawa bisa menjadi korban apabila tidak dilakukan antisipasi. Kekuatan gempa seperti itu terjadi di Amerika menyusul menyusul sampai terasa ke Asia. Beberapa bulan kemudian Cina menyusul mengalami gempa sebesar di Amerika. Maka tidak terkira jumlah korban, hancurnya bangunan-bangunan dan tsunami besar. Kemudian langsung menyusul setelah itu Jepang. Lalu beliau menyebutkan negara-negara besar di dunia dan negara biasa lainnya akan mengalami keguncangan-keguncangan dahsyat. Beliau berkata, saya berharap ini tidak pernah akan terjadi, tetapi ini adalah fakta ilmiah yang pasti akan terjadi. Ini bahasa orang kafir loh ya. Bahasa orang kafir pasti akan terjadi. Inilah fakta ilmiah yang pasti akan terjadi. Maunya beliau nggak nyampein gitu. Karena begitu mengerikannya. 2017. Bagi kita, ramalan orang kafir, walaupun mereka pakar, mereka tidak berpijak di atas wahyu, ya tidak ada urusan kita mempercayainya. Hanya aneh, Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman, menjelang Al-Mahdi muncul muka bumi akan dipenuhi oleh tahun-tahun gempa. Dan gempa yang dimasukkan Nabi tentulah bukan gempa-gempa ringan, adalah gempa-gempa yang besar. Bersamaan dengan adanya pernyataan Keshe Foundation ini. Tahu tidak Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Amerika sekarang? Mereka adalah manusia yang paling takut mati. Dan mereka adalah yang paling cekap, yang paling cepat melakukan antisipasi. Berkat mendengarkan penjelasan dari Keshe Foundation ini, Amerika secara secara umum mulai melakukan persiapan serius melakukan simulasi dan latihan demi latihan bagaimana menanggulangi atau menangani atau meminimalisir terjadinya korban gempa-gempa besar, tsunami dan sebagainya. Sebagaimana dan subhanallah ajibnya Amerika itu seperti membaca hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Tolong nanti tuan-tuan baca, siapa tahu sudah punya buku ensiklopedia akhir zaman Tolong dibaca nanti. Hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, saya merasa aneh dan ajib Amerika melakukan antisipasi sesuai yang dinasihatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan antisipasi. Nabi mengatakan di akhir zaman, meteor akan banyak menghujani bumi. Dan ternyata NASA mengumumkan hal yang sama. Yang dilakukan oleh Amerika, Rusia, China Australia, negara-negara besar lainnya yaitu mereka membuat bunker-bunker raksasa di bawah tanah yang dapat menampung satu bunker itu 500 ribu manusia. Dan Amerika sedang menyelesaikan enam bunker raksasanya. Disiapkan dalam bunker itu fasilitas hidup yang dapat bertahan untuk satu tahun. Allahu Akbar, untuk satu tahun. Dan itu dimanfaatkan makanan yang segala macamnya buat 500 ribu manusia dalam setiap satu bunker Anehnya di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa apabila kalian menyaksikan di atas langit kalian dikelilingi nanti di akhir zaman oleh bintang berekor selama tiga hari berturut-turut. Di hadis yang lain mengatakan paling lama tujuh hari berturut-turut maka kata Rasulullah bersiap-siaplah kalian menjaga dan melindungi diri kalian. Persiapkanlah makanan yang mampu bertahan untuk diri kalian dan keluarga kalian selama satu tahun. Yang mengamalkan ini Amerika, Rusia, Cina dan negara besar mereka yakin sebentar lagi bumi kita akan mengalami serangan hujan meteor. Dan subhanallah, Nabi menyebutkan demikian mereka yang persiapkannya. Dan Nabi mengatakan, ciri-ciri meteor akan banyak menghujan bumi di akhir zaman. Apabila umatku, tolong dibuka bukunya, ada yang punya buku. Saya katakan tadi di Masjid istiqamah ya. Yang punya buku, bawa. Buka halaman 295, dengarkan hadis Nabi, sahih. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW berkata bahwa apabila umatku kalian saksikan sudah melakukan tiga hal berikut ini, maka tiga bencana besar akan menimpa bumi serentak. Kalau serentak umatku sudah melakukan tiga hal berikut ini, tiga bencana besar terjadi di muka bumi serentak. Yang pertama kata Nabi, yang akan terjadi adalah hujan meteor. Yang kedua, banyak bagian bumi ini akan tenggelam, baik karena longsoran atau karena air laut yang naik ke muka bumi dan menembun kota-kota besar tepi laut. Dan yang ketiga kata Rasulullah terjadinya perubahan bentuk. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, kapan itu terjadi ya Rasulullah kata sahabat yang punya kitab buka halaman 295. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, apabila umatku sudah melakukan tiga hal ini. Pertama, apabila sudah bermunculan dari kalangan kaum wanita yang banyak menjadi penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua kata Rasulullah, apabila musik sudah sangat dicintai oleh umatku dan alat-alat musik musik sudah menyebar di mana-mana di tengah-tengah umatku. Dan yang ketiga kata Rasulullah, apabila minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana. Menurut antum semua ini sudah apa belum ini? Serentak atau munculnya satu persatu? Satu bumi kaum muslimin yang kami muliakan. Nah, ini sekarang adanya pernyataan ilmiah dari Keshe Foundation yang menjadikan Amerika melakukan antisipasi. Mereka baca hadis. Ini yang saya yakini begitu. Mereka pasti baca hadis. Kenapa mereka mempersiapkan satu tahun? Karena Rasul mengatakan satu ta tahun. Allah ternyata saya baca dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu sangat mengenal engkau hai Muhammad. Seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Artinya apa? Mereka percaya dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Pasti mereka membaca kitab. Pasti mereka membaca hadis dan mereka melakukan antisipasi. Coba lihat Yahudi, kenapa mereka menanam jutaan batang pohon gharqat di Israel? Bukankah dalam hadis Nabi mengatakan pohon-pohon gharqat adalah pohon-pohon Yahudi yang nanti akan menjadi tempat bersembunyinya kaum Yahudi agar mereka aman di akhir zaman dan mereka melakukannya dan pohon itu sekarang sudah setinggi 16 meter, 14 meter. Sejak 13 tahun yang lalu mereka mulai menanam. Mereka beriman, mereka pasti membaca hadis Nabi. Kita aja yang minim membaca. Udah punya kitab pun hanya ditaruh di rak-rak buku. Saya dengar di Bandung ini paling banyak kitab ini dimiliki oleh saudara saya. Ya, kitab ensiklopedia akhir zaman, kitab zikir akhir zaman. Ini paling banyak kaum muslimin di Bandung yang sudah memilikinya. Lalu kenapa nggak dibaca? Kalau dibaca pasti kita tidak begitu kaget setiap melihat perkembangan-perkembangan apa-apa. Oh iya, Rasul pernah mengatakan. Oh iya, pernah Rasulullah mengatakan. Begitu ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Tentang 2018 yang saya katakan tadi. Terjadi krisis moneter global. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kata Rasulullah, kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak. Uang-uang kertas kalian saat itu akan menjadi kertas-kertas mainan bagi anak-anak yang berserakan di pinggiran jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran. Coba lihat Nabi menggambarkan demikian. Ada pernyataan para pakar ekonomi dunia bahwa 2018 akan terjadi krisis moneter global yang terparah dan ini menjadikan seluruh mata uang di muka bumi ini akan menjadi akan anjlok, bukan anjlok lagi Pak, tapi terjun bebas sehingga tidak ada lagi harga. Maka diyakini ke depan mata uang itu akan kembali kepada emas dan perak atau dinar dan dirham. Kaum muslimin kepada dinar dan dirham. Toh kita juga tahu fase keempat akan berakhir, fase kelima khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah hanya akan memakai dinar dan dirham. Kalian nanti akan kembali menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak kata Nabi. Dan kalian akan meninggalkan uang-uang kertas. Subhanallah, mana ada kertas zaman Nabi? Tidak ada kertas zaman Nabi. Nabi menyebutkannya dalam hadisnya. Ini menandakan apa kaum muslimin? Dan Amerika sadar ini, makanya mereka gila-gilaan mengumpulkan emas sekarang. Cina sadar ini kaum muslimin umat Islam mungkin tidak begitu banyak dai dan ulama yang memperingatkan. Saya salah satu yang cukup getol mengingatkan umat Islam. Sekarang mumpung masih ada kesempatan beli emas, coba dong ber, bertahap berangsur-angsur beli emas. Kalau ada kelebihan tabungan ya, beli emas tabung, simpen diam-diam. Mulai mencoba mengumpulkan mengoleksi dinar dan dirham. Lakukanlah Nanti ketika mata uang memang sudah tidak lagi berlaku mata uang kertas dan ini memang Bapak tahu sejarah mata uang kertas ini adalah upaya penipuan terbesar dalam sejarah peradaban ekonomi dunia yang dilakukan oleh Zionis internasional dan ini adalah jejaring fitnah Masih Dajjal untuk menguasai ekonomi dunia mereka ciptakan uang palsu berupa uang kertas uang yang benar itu adalah emas dan perak dan nanti kalian akan kembali kepada emas dan perak. Kalian akan meninggalkan uang kertas. Maknanya apa? Akan ada dalam sejarah kehidupan setelah Nabi, orang menggunakan kertas sebagai uang. Dan ini zamannya, zaman kita. Dan ini zaman sudah mulai terancam. Mumpung yang masih punya duit, yang ada nada tabungannya di bank, bu, yang ada tabungannya di bank, 100 juta, 200 juta, 1M, 2M umpamanya. Maka bertahap dan diam-diam belilah emas-emas satu gram, satu kilo. Ya yang ketawa ini yang nggak pernah megang duit miliaran. Tapi bagi yang megang duit lima miliaran, satu kilo tuh barang mainan bagi mereka. Satu kilo paling-paling hanya 500 juta loh. Lah antum yang ketawa karena memang miskin. Dengar satu kilo aja ketawa. Bagi mereka satu kilo macete. Sambil narik bulu ketiak satu ah satu kilo dah bagi mereka orang kaya. Siapa tahu di antara kita ini ada orang kaya, saya peringatkan sebelum nyesel. Saya peringatkan demikian, belanjakanlah uang tersebut di jalan Allah itu yang paling bagus. Simpankan kepada Allah di akhir zaman ini, ini yang paling bagus. Kalau imannya belum sampai ke tahap mampu seperti itu, maka minimal uangkanlah eh, uang uang uang kertasnya ini kepada dinar dan dir dirham. Simpan baik-baik, diam-diam cukup suami istri yang tahu. Jangan diumumkan di grup setelah mendengar pengajian Ustaz Zulkifli Muhammad Ali malam tadi, kami sekeluarga sepakat. Hari ini kami sudah mulai start. Kami sudah membeli 2 kilo emas. Kalau itu diumumkan jangan salahkan saya kalau yang bersangkutan dirampok insya Allah. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Kenapa orang-orang kafir melakukan antisipasi dan uniknya antisipasi mereka persis dan mirip dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya akan menguraikan tentang apa? Antisipasi, persiapan dan amalan akhir zaman. Tapi masalahnya, kalau orang kafir itu persiapannya cuma persiapan fisik. Sementara persiapan fisik ini posisinya untuk menyelamatkan kita atau meringankan beratnya beban akhir zaman paling-paling 5 sampai 10% saja. Artinya kalau ada, alhamdulillah, nggak pun ada persiapan fisik, nggaklah begitu signifikan. Karena persiapan yang paling kuat itu adalah iman, ilmu dan a, amal. Itu persiapan yang terhebat. Sementara persiapan fisik orang Amerika, orang Rusia, orang Cina, negara-negara besar maju-maju di muka bumi ini yang kafir-kafir, fokus mereka persiapan fisik. Karena mereka tahu tahun-tahun ke depan atau tahun-tahun dahsyatnya bencana-bencana dalam segi apa saja. Mereka mempersiapkan fisik, fisik, fisik, fisik, fisik. Baik, mari kita lihat di sini. Ini fase keempat. Kita fokus fase keempat ya adalah fase fitnah. Tolong simakkan membaca bersama-sama. Saya tidak akan begitu mengomentari sampai ke tingkat persiapan amal dan ilmu. Saya baru akan komentari. Tapi persiapan fisik baca saja. Bersatunya seluruh kubu setan, baik setan jin, setan manusia menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Berasa kita sekarang berasa sekarang oleh kita bagaimana penjahat-penjahat timur dan barat bersatu buat ngabisin Islam dan kaum muslimin. Tapi percayalah, ini saatnya Islam akan bangkit. Kaum Muslim akan bangkit. Bagaimanapun mereka berusaha memadamkan matahari, mereka tidak akan pernah berhasil. Sebentar lagi matahari kebangkitan Islam akan menyongsong dan Islam pasti akan menguasai seluruh muka bumi kembali. Insya Allah itu pasti Pasti kaum muslimin. Toh Amerika sendiri sudah, sudah berani mengumumkan. 2020 khilafah Islamiyah akan kembali mulai memimpin dunia. Ah, Rusia mengatakan KGB Rusia 2025 sudah kan ada di masa-masa jayanya khilafah Islamnya. Artinya orang kafir saja sudah membaca bahwa ke depan tidak mungkin Islam tidak mengenggam dunia kembali. Allah mengumumkan ini di surah An-Nur ayat 55. Pasti Allah akan menepati janjinya. Taib. Jadi bagaimanapun mereka berusaha tidak akan pernah berhasil. Tugas antum semua adalah bersatulah. Itu saja tugasnya. Berjuanglah, bergeraklah maksimal. Selebihnya urusan Allah. Tugas antum adalah bersatulah sesama ahlu sunnah wal jamaah. Semakin cepat antum bersatu, semakin cepat kemenangan Allah Allah berikan buat antum, buat kita. Ya, seluruh ahlu sunnah wal jamaah, setiap pemuda-pemuda masjid yang sudah ada remaja-remajanya bergabung, terserah organisasinya apa. Apakah dia HTI? Apakah dia FPI? Apakah dia MMI? Apakah dia organisasi pelajar biasa? Apakah dia HMI dan sebagainya? Apapun atau mungkin dia NU atau dia mungkin Muhammadiyah atau apapun saja selama Ahlus Sunnah wal Jamaah merapatlah ada agenda-agenda besar yang memerlukan pertolongan Allah yang tidak dapat kita berjuang sendiri tanpa pertolongan Allah dan pertolongan Allah itu Allah berikan saat kita bersatu. Ya. Lanjut. Nah, pada fase keempat banyak yang murtad tekanan hidup, dan kezaliman merajalela di seluruh bumi. Banyak umat Islam yang putus asa hidup, umat Islam. Orang-orang beriman insya Allah paling-paling hanya merasa alangkah enaknya kalau hidup di dalam tanah ketika lewat kuburan. Hanya itu kalimat yang, tapi nggak putus asa. Hanya orang-orang Islam karena saking putus asanya dia rela murtad. Ini jadi masalah, Pak. Dia rela berpihak kepada penista Al-Quran dia rela demi mempertahankan jabatan, demi mendapatkan fulus. Akhirnya dia campakkan nilai-nilai agamanya. Dan dia jadi munafikin di akhir zaman. Bencana alam. Ini fase keempat ya. Dan petaka-petaka besar di mana-mana terjadi. Ditambah dengan musnahnya teknologi. Kapan musnahnya teknologi? Menurut Albert Einstein, bahwa perang dunia ketiga ke depan sudah menggunakan senjata manual. Menurut Steve Jobs, juga demikian tidak lama setelah saya mati nanti kalian akan kembali ke zaman batu. Sementara Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu mengatakan saat Al-Mahdi nanti muncul kalian semua akan kembali ke zaman sekarang. Perang bersamanya menggunakan pedang, menggunakan tombak dan menggunakan panah. Kendaraan kalian saat itu adalah kembali kepada kuda dan kalian akan berjalan di atas kedua kaki kalian. Berja berlari atas kedua kaki. Ini maknanya apa? Bahwa saat Al-Mahdi nanti muncul, kita semua sudah tanpa teknologi. Dan dibahas oleh Michel Penn seorang pakar senior astronomi dunia, beliau mengatakan saat ada meteor yang garis diameternya minimal 2 km saja menghantam bumi, maka semua teknologi yang akan ada di muka bumi ini akan berhenti serentak. Saya sudah uraikan ini. Dan ini peluangnya besar. Kita sedang ada di tengah arus sungai meteor di ruang angkasa sekarang. Ciri-ciri meteor akan jatuh juga sudah sebutkan tadi hadisnya. Ya, baik kaum muslimin, jadi musnahnya teknologi. Saatnya musnah teknologi ini saya bertanya, kalau ter terjadilah 2018 atau 2019 atau kapan saja atau mungkin lebih cepat wa alam kalau ini terjadi maka apakah ada ATM yang bisa yang masih bisa kita narik duit apakah masih ada bank-bank yang masih melayani kita untuk kita tarik uang kita jika bapak tidak ingin menyesal jika ibu tidak ingin menyesal dari sekarang bertahap ha? bertahap tarik uang kita yang ada dan diemaskan ini nasihat saya selanjutnya penyakit-penyakit bermunculan sementara karena teknologi nggak ada banyak rumah sakit yang tidak maksimal memberikan pelayanan rumah sakit menggunakan teknologi kan Ya, Menggunakan listrik kan? Sementara sinyal dan listrik seluruhnya akan padam selama-lamanya. Kelaparan dan kehausan, makanan menjadi langka. Ini akibat daripada akibat langsung daripada jatuhnya meteor. Akan terjadi perubahan iklim yang ekstrim di muka bumi ini. Bayangkan, kelaparan, kehausan, sementara makanan langka. Harga-harga barang menjadi naik, duit nggak ada. Waduh. Maka pantas di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan di kitab Al-Adabul Mufrad tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga menjadi sableng, rela mendatangi tetangganya lalu membunuh tetangga itu demi memperebutkan sepotong roti yang ada di tangan tetangga karena lapar. Bahkan ada yang lain kata Rasulullah, tetangga akhirnya membunuh tetangga karena menyangka di rumah tetangga itu masih ada stok makanan. Setelah semua isi, isi keluarga itu dibunuh, dia mau obrak-abrik isi rumah ternyata nggak ada makanan, dia cari tetangga yang lain yang bisa dibunuhnya. Ini akan terjadi, Pak. Ini akan terjadi. Ini di fase keempat. Kenapa nanti saya menganjurkan buatlah perkampungan muslim akhir zaman di mana orang-orang beriman saja yang layak tinggal di situ. Kalau orang beriman sepahit apapun hidup dia akan membunuh tetangganya. Bahkan dia akan saling menjaga. Ini rahasia kenapa saya anjurkan sekarang orang-orang beriman dari sekarang buat perkampungan muslim akhir zaman. Perkampungan akhir zaman. Gak usah pakai muslimnya nggak apa-apa. Tetapi yang jelas isinya hanya orang beriman yang bertekad mengisi sholat lima waktu berjamaah di masjid yang bertekad melindungi semua komunitas yang ada dengan nyawa mereka kalau ada serangan serangan perampok dari luar. Fase kelima ini kita sudah wajib mempersiapkan. Setiap provinsi, setiap kabupaten seluruh Indonesia, saya anjurkan persiapkan ini. Sebelum itu bisa dipakai, sebelum itu bisa dipakai, bisa dimanfaatkan dulu untuk tahfizul Quran untuk pesantren sehingga mengalir pahalanya. Tapi ketika keos sudah terjadi merata dan ini sudah positif, kita sudah punya tempat tinggal, orang-orang beriman sudah tahu kemana dia akan eksodusnya. Eksodus ke perkampungan akhir zaman yang telah dipersiapkannya. Waktu kita semakin dekat, kita berlomba dengan waktu. Saya terserah mau diikuti nasihat saya atau tidak. Yang jelas saya secara pribadi Sumatera Barat mempersiapkan dan hanya orang-orang beriman yang saya sudah kenal, yang saya sudah yakini yang berhak bergabung dengan kami. Untuk di sini saya persiapkan, saya katakan persiapkan. Dan antum lebih tahu siapa lingkungan yang berhak bergabung dengan kita. Taib. Inilah masa di mana seluruh dunia banyak terjadi perampokan-perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, kemurtadan dan kesesatan-kesesatan yang membatalkan keislaman. Nah ini persiapan nomor satu, ilmu. Persiapan ilmu, persiapan iman. Lihat, mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Antum yang mendengar, energinya beda loh dibanding yang gak dengar. Antum yang duduk di sini, insya Allah semangat hidupnya setelah ini akan lebih nyala, Pak. Semangat perjuangannya juga akan beda. Semangat pengorbanannya untuk agamanya akan beda. Karena antum dengar. Kalau yang gak dengar sana nganggap masih lama aja, kan gitu kan? Semua perkembangan apa yang terjadi karena gak paham, dia mengatakan kok dunia makin lama makin gila ya. Dunia nggak makin gila, dunia gitu-gitu aja. Tetapi kalau dia membaca tentang fenomena akhir zaman, Nabi sudah menyebutkan urut-urutan yang terjadi. Subhanallah. Jadi kalau kita tahu beda dengan yang nggak tahu ya. Yang kedua, silakan dibaca mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Pastikan kita termasuk sebagai ahli tauhid seperti mereka. Wajib baca zaz. Zas itu adalah zikir akhir zaman. Halaman 193. Halaman 193 ada hadis sahih bahwa hanya orang berimanlah yang nanti akan selamat. Orang yang punya tauhid yang benar. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada kitab buka halaman 193. yang nggak punya kitab catat siapa tahu di rumahnya e, kalau sudah sudah punya kitab tapi lupa bawa catat halamannya Sebab apa? Mungkin Bapak merasa nggak punya banyak waktu nak baca. Minimal ketika saya sebutkan halamannya itu yang dibaca. Ketika saya sebutkan halamannya itu yang dibaca. 193. Dan kita baca hadisnya. Apa sabda Rasulullah SAW? Nah, di masa ini kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan umatku terbelah menjadi dua belahan mukmin haqqan, orang-orang yang beriman sebenar-benarnya beriman dan munafiqin haqqan, munafiqin haqqan, orang munafik yang sebenar-benarnya munafik. Apabila fitnah yang menimpa mereka sudah terjadi, umat ini ketika itu terbelah menjadi dua, mukminin, munafiqin. Apabila kalian sudah menyaksikan kejadian itu, tunggulah dajjal saat itu atau esoknya akan keluar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis ini ibarat Allah yang kami muliakan hadis dari Abu Daud Hadis dari Imam Ahmad, hadis riwayatkan Al Hakim, hadis ini terdapat dalam silsilah Al Hadis As Sahihah nomor 974. Ciri-ciri dajjal akan keluar kami sudah jelaskan. Sudah lengkap dan ditambah dengan umat manusia di muka bumi umat Nabi Muhammad sudah mulai di tiap-tiap negara terbelah dua mukmin dan munafik munafik kasus penistaan Al-Quran di Indonesia sudah mulai menjadikan agenda sendiri dari langit di mana umat ini secara otomatis mulai terbelah kelihatan tidak yang ulama sebenarnya ulama siapa yang ulamakan ulamakan siapa huh? ulamakan tahu Ula itu adalah ular kalau bahasa Padang ula. Ya, jadi ulama tapi kerjanya cari makan dengan cara menggadaikan akidah, belain penista Quran. Orang-orang Islam yang benar beneran yang berkorban siapa dan yang mau bergerak hanya dikasih fulus siapa kelihatan. Ini akhir zaman, mukmin munafik sudah jelas. Lihat, hanya orang berimanlah yang akan mampu bertahan. Makanya pastikan kita mengilmui akidah dan tauhid yang sahih di akhir zaman ini sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Terus memahami karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan tidak termasuk di antara mereka. Buka halaman kitab ini ya. 846 853 846 ini ada delapan kelompok yang dipersiapkan oleh Allah terlebih dahulu sebelum Dajjal keluar. Dan mayoritas delapan kelompok ini sudah hampir lengkap sekarang. Siapa mereka? Lihat halaman 846 sampai 853. Dan pastikan kita bukan termasuk di antara mereka. Pastikan. Siapa yang pertama? Yahudi. Jelas. Seluruh Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal. Yahudi dari dulu sampai sekarang nggak pun Dajjal keluar udah jahat, betul tidak? Apalagi Dajjal keluar, makin brutal jahatnya. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi Yahudi yang pertama. Yang kedua, yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti ma'adhan Allah, ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kedua adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang munafikin. Tadi sudah saya jelaskan. Orang munafik sudah mulai terbentuk nggak sekarang? Bukan hanya di Indonesia loh, di Malaysia juga sama, di Singapura juga sama, ha? di Brunei juga sama, di Arab Saudi juga sama, di Mesir juga sama. Karena beratnya ujian iman di masing-masing negara, ada aja faktor pencetusnya dengan keberatnya itu umat yang betul-betul beriman dia bertahan menjadi mukmin hakkan umat yang tidak mau menanggung resiko dia akan menyimpang dan dia menjadi munafikin hakkan maafkan Allah taib kaum muslimin yang kami muliakan kemudian 853 hmm. Selanjutnya biar yang saya ingat saja kaum wanita ya, bukan berarti nggak boleh jadi kaum wanita ya di akhir zaman kaum wanita Nabi perintahkan agar kaum wanita di akhir zaman mengantisipasi agar jangan menjadi pengikut dajjal dengan enam langkah dan itu sudah saya jelaskan dengan enam langkah ya Bu ya sudah saya jelaskan di pertemuan kita yang lalu berapa ada nggak sebulan yang lalu pembahasan kita di sini ada ya Kurang lebih saya sudah jelaskan bagaimana mengantisipasi agar selamat dari Dajjal. Taib. Kemudian siapa lagi? Siapapun dari umat Nabi yang punya karakter khawarij. Karakter khawarij. Yaitu kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan orang Islam yang lain yang tidak setuju dengan dia. Yang tidak sepaham dengan dia. Kafir, kafir, kafir. Bahkan ulama-ulama pun yang tidak setuju dengan kelompoknya dikafirkan semua. Halal darah. Kelompok ini kalau Dajjal keluar dia akan menjadi pengikut Dajjal. Kata Rasulullah ibadahnya keren, baca Qurannya hebat, mungkin banyak yang hafiz Quran, hebat tahajudnya, tetapi mudah mengkafir-kafirkan orang. Kelompok ini ketika Dajjal keluar, sihir dan kekuatan Dajjal akan tembus. Karena Allah sudah melaknat dan mengutuk mereka. Jadi ibadah hebat mereka itu nggak ada hebatnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin jidatnya pada hitam keningnya semua. Mungkin perutnya udah kempes-kempes karena hebatnya puasa Daud mereka. Bisa jadi. Bisa jadi jihad mereka luar biasa, tetapi mengkafirkan orang lain di dalam kelompok mereka. Mereka-mereka ini adalah kaum khawa, khawarij, neo khawarij. Kemudian siapa lagi? Siapapun umat Nabi yang punya kecenderungan melakukan bid'ah akadiyah dan mengikuti paham-paham sesat. Maka mereka-mereka ini akan menjadi para pengikut Dajjal. Lalu siapa lagi dari umat Nabi? Orang yang hobi buat dosa maksiat, khususnya maksiat zina dan hubungan seks menyimpang. Laki-laki suka laki-laki, wanita suka wanita. Para pezina-pezina dari umat Nabi peminum minuman keras, masih candu dengan riba, masih suka mempermainkan salat, masih hobi mendurakai kedua orang tua, masih suka mengkhianati dan melawan pada suami dan juga melakukan kezaliman yang lain-lainnya. Umat Nabi yang ditegur nggak mau, nggak peduli dengan teguran. Apabila Dajjal keluar, dia akan tersedot oleh kekuatan magnetnya Dajjal. Dia, dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus siapa lagi ibarat Allah yang kami muliakan yang akan menjadi para pengikut Dajjal? Ibarat Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafikin sudah ikut dalam kelompok sesat sudah kemudian oh ya siapa saja yang bergabung dalam sekte-sekte sesat seperti Syiah, Ahmadiyah dan lain-lainnya, maka mereka-mereka termasuk dalam pelaku-pelaku bid'ah akadiyah. Sementara para pelaku bid'ah amaliyah masih ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi pelaku bid'ah akadiyah meyakini rukun Islam bukan enam tetapi tambah rukun Islam tambah ada nabi setelah Nabi Muhammad ya bahwa Al-Qur'an tidak semuanya yang ada sekarang udah lengkap ada lagi Al-Qur'an tambahan bahwa tanah suci itu sebenarnya adalah Qum dan Karbala bahwa sesungguhnya banyak akidah-akidah yang ditambah-tambahkannya di luar daripada apa yang diyakini oleh Rasulullah dan diajarkan oleh para sahabat, diyakini oleh Ahlussunnah Jemaah maka sekte-sekte ini apabila Dajjal keluar, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Lindungilah diri kaum muslimin Jangan sampai ikut-ikutan kita menjadikan kita tergadai akhiratnya. Hati-hati dalam beragama. Kita calon mayat semua kita akan mati semua. Hati-hati dalam beragama. Jangan memperturutkan hawa nafsu kritisme kita menjadi hilang. Harusnya kita mempunyai jiwa kritisme, ya, di mana kita melihat benar nggak agama kayak gini. Masa iya? Maaf nih, kemaluan wanita jadi halal hanya untuk satu malam dua malam nikah mutaah Masa iya ada agama mengajarkan kayak gitu? Bohong kemana-mana adalah tambahan akidah. Berbohong itu tambahan akidah. Masa iya ada agama mengajarkan kayak gitu? Harusnya hidup dong pikirannya. Itu ajaran syiah yang kayak gitu tuh semua itu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Memang iya. Apa iya benar kita boleh menghalalkan darah seluruh umat Islam ahlus sunnah wal jamaah? Emangnya kita yang paling benar? Siapa yang mendustakan kita selama ini? Maka harusnya kritis. Taib, ma'asyiral muslimin. Lanjut. Nah ini ini nggak sempat saya uraikan sekarang mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Pastikan kita salah seorang di antara mereka. Ada yang tidak tahu dengan dua istilah ini? Firqatun najiyah dengan ta'ifah al-mansurah. Ada yang tidak tahu jujur saja angkat tangan. Yang tidak tahu. Banyak ya. Terpaksa saya jelaskan. Saya pikir ini pembahasannya sudah famous, sudah menjadi terkenal. Ternyata banyak yang nggak tahu. Kaum muslimin, ketahuilah firqatun najiyah firqatun najiyah kata Nabi di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 sesat seluruhnya masuk neraka. Cuma satu yang benar masuk sur surga. Sahabat bertanya, yang mana yang satu itu ya Rasul? Nabi menjawab, siapa saja orang yang dia istiqomah di atas aku dan para sahabatku hari ini istiqomah. Yaitu Al-Quran dan Sun, Sunnah. Ini firqatun najiyah. Pastikan kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Ciri khasnya apa? Al-Qurannya nggak nambah-nambah kecuali yang ada sekarang. Yang diikutinya hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kiblatnya adalah Ka'bah. Rukun imannya adalah enam. Dan rukun Islamnya adalah li, lima. Allahnya cuma satu. nggak nambah lagi dengan yang lain. Kemudian, ibarat Allah yang kami muliakan, hal-hal yang usul dalam hal akidah mereka bersatu. Hal-hal yang furuk mereka berbeda. Mazhab mereka cuma empat. Syafi'i atau Hambali atau Hanafi atau Ma Maliki. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Zahiri gimana? Masih digabungkan dalam ahlu sunnah wal jamaah, tetapi sebenarnya masih larut dalam empat mazhab besar ini. Penambahan mazhab yang kelima, katanya mazhab Ja'fari, atau mazhab Zaidi dan lain-lainnya, itulah mazhab syiah. Nggak ada sama sekali hubungannya dengan mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Kemudian, apa bedanya dengan Ta'ifah al-Mansurah? Ta'ifah al-Mansurah adalah satu kelompok yang ada di dalam ahlus sunnah wal jamaah Semakin mendekati kelompok tersebut dengan karakteristik dia akan ditolong oleh Allah, maka semakin percaya kita bahwa kelompok itu lebih layak untuk kita bergabung ke dalamnya. Dan di Indonesia, kelompok-kelompok dalam firqatun najih itu banyak. Ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Nahdlatul Ulama yang terbesar di Indonesia, ada yang namanya Hizbut Tahrir, ada yang namanya Ikhwanul Muslimin, ada yang namanya FPI, Front Pembela Islam, ada yang namanya MMI, ada yang namanya Wahdah Islamiyah, ada yang namanya Salafi, ada yang namanya Persis, ada yang namanya jangan masukkan nama organisasi masjid kita yang besar-besar. Jadi selama mereka masih maka mereka itu seluruhnya adalah firqah-firqah atau taifah-taifah dalam firqatun najiyah. Nah, sekarang ciri khas Taifah Al-Mansurah di antara kelompok-kelompok yang ada itu mana yang paling dekat dengan as-sunnah itu loh maka dia lebih dekat untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas paling kental mereka di akhir zaman kata Rasulullah, mereka adalah ahli tauhid dan mereka adalah ahli jihad. Kalaupun kita belum berjihad, tetapi kelompok ini mengajarkan jihad, membakar semangat jihad. Walaupun dia mengendalikan jamaahnya agar jangan berperang, agar jangan tapi dia kendalikan, cuman diajarkan. Ini loh yang jihad yang benar. Hah? Ini loh yang jihad, apalagi di akhir zaman. Kalau ada kelompok anti jihad, maka itu bukan termasuk Taifah al-Mansurah. Walaupun masih ahlus sunnah wal jamaah. Paham? Paham. Jamaah tabligh masuk ahlus sunnah jamaah? Masuk. Termasuk Taifah al-Mansurah? Tidak. Pelajari ciri-cirinya. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan, Jama'atut Tabligh termasuk di antara kelompok yang paling dekat dengan pertolongan Allah. Ciri-ciri khas mereka ahli ilmu, ciri-ciri khas mereka ahli jihad, ciri-ciri khas mereka ahli hadis dan ahli fikih. Ciri-ciri khas mereka, mereka mereka adalah yang berdakwah, mereka mereka yang ahli ibadah di atas ilmu. Ini adalah ciri khas Taifah Alman. Mana yang paling Allah tolong agama ini dengan mereka? Mereka yang paling lengkap syarat-syarat ini paling lengkap dengan dia, maka dia yang paling banyak ditolong oleh Allah. Tapi yang lain baik, baik, surga semua. Cuma kemenangan Islam ada di tangan kelompok-kelompok yang mempunyai kecil ke lebih banyak syarat-syarat tadi itulah yang Taif al-Mansurah. Bisa paham tidak? Bisa paham tidak? Maka kalau ditanyakan Muhammadiyah Taif al-Mansurah tidak, yang pasti dia firqatun najiyah. Semakin banyak Muhammadiyah melengkapkan diri untuk terpenuhi syarat-syarat menjadi Taif al-Mansurah, Allah akan tolong Muhammadiyah. NU juga demikian. Hizbut Tahrir juga demikian, FPI juga demikian, dan lain-lainnya. Seluruhnya, mana yang paling banyak memenuhi syarat-syarat sebagai Taif al-Mansurah, semakin banyak pertolongan Allah untuk mereka. Dan yang terbesar Taif al-Mansurah tertinggi adalah para ulama dan para mujahidin di negeri Syam. Itu Taif al-Mansurah dijamin oleh Rasulullah di akhir zaman. Makanya Nabi mengatakan berpihaklah kalian kepada mereka. Para mujahidin yang ada di negeri Syam. Ya, karena mereka para ulama, mereka di dalamnya adalah para pemuda-pemuda yang memulai ikuti jalurnya para sahabat dan mereka tidak tanggung-tanggung dalam memegang agama. Musuh mereka juga nggak tanggung-tanggung. Amerika, Rusia, Cina, Syiah, Iran dan lain-lainnya nggak main-main pak. Jadi itulah dia Taif al-Mansurah tertinggi di akhir zaman. Kalau ada kelompok-kelompok kita yang ada tapi membakar itu arah-arahnya ke sana semua, insya Allah itu salah satu di antara indikasi. Ya. Yeah. Taib. Persiapan dan amalan akhir zaman. Nah, persiapan materi saya tidak akan banyak mengomentari. Silakan baca saja. Dan e, kalau mau ini silakan nanti di copy ke panitia materi ini. Saya sudah katakan tadi bahwa persiapan fisik atau persiapan materi sifatnya berapa persen menolong kita di akhir zaman? Paling 5 sampai 10 persen. Jadi ada semakin meringankan sedikit. Nggak ada pun nggak ada begitu masalah sebenarnya. Kalau ada lebih bagus. Coba lihat yang pertama. Menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Ini ada perintah Nabi loh ya, berkaitan dengan kurma. Ternyata dahsyat sekali kurma ini. Taib, membuat sumur-sumur manual di rumah. Kenapa? Karena memang pada saat teknologi tidak ada, maka tidak ada air keran yang bisa mengalir ke rumah-rumah kita. Betul tidak? Kemudian mengemaskan dan memperakkan uang kertas. Ini juga ada hadis Nabi dan masanya sudah dekat. Terus mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang sifatnya manual seperti kompor, korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lain. Apapun alat-alat manual. Persiapkan sajalah. Toh ketika camping, ketika outbound kita bisa memakainya, ya. Dan di Bandung pusatnya, Pak. Di Bandung ini banyak orang yang kreatif bisa membuat dan dengan harga yang terjangkau. Terus menyiapkan alat-alat survival yang manual saya kalau datang ke Bandung ada waktu saya nyari alat-alat survival. Terus masker dan kacamata renang. Masker ini berguna untuk kita pakai sehari-hari waktu bawa motor. Tapi cari masker yang bagus karena ketika dukhon berat Pak hidung kita menghisap dukhon itu. Kacamata bisa dibawa untuk berenang dan kacamata ini juga berguna nanti di saat dukhon begitu tebal sehingga memerihkan mata kita. Ya. Memiliki alat-alat bela diri manual seperti samurai, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lain. Dan alat-alat ini bukan hanya sekedar dikoleksi pak, tapi dimampukan diri kita untuk menggunakannya. Buat apa dikoleksi? Jadikan orang nggak takut. Bahkan koleksian kita dirampok oleh maling. Walaupun hanya double stick, tapi mahir menggunakannya. Maling nggak berani mendekati kita, betul tidak? Penjahat nggak akan berani dekat. Hati-hati, itu Bruce Lee zaman kini tuh. Tapi kalau punya kelengkapan alat-alat bela diri yang sifatnya manual, nggak pandai memakainya, itu mahal-mahal lagi, pedang katana buah atau pedang Damaskus yang harganya 25 juta, 125 juta. Kita koleksi keren banget ya, bapak itu tak tahu dirampok orang. Ya, harganya mahal-mahal dirampok orang karena nggak bisa pakai. Jadi yang paling penting itu bisa pakai pak. Jadi musuh menyerang, berkelit sedikit, antam dia lemah dia ambil senjatanya. Ini baru keren. Kalau orang-orang yang kayak kita Pak, yang ekonominya menengah ke bawah, mungkin nggak bisa beli yang keren-keren, siapkan saja dari tangan musuh. Yang penting bela dirinya oke. Okay. Gitu ya. Setuju nggak? Apa? Setuju apa? Bela dirinya dikerenin. Ya. Terus alat dan obatan timbun nabawi seperti bekam dan segala perangkatnya. Jika masanya sudah dekat. Apa tanda masanya sudah dekat? Bumi dikelilingi oleh bintang berekor selama tiga hari berturut-turut. Sampai tujuh hari kata Nabi. Kalau itu sudah kalian saksikan. Satu bumi manusia akan menyaksikan di langit nanti akan berputar dan beredar bintang berekor selama tiga hari paling sedikit paling lama satu minggu bila itu sudah kalian saksikan berarti sudah dekat maka dua ini yang kita anjurkan dan ini anjuran paling besar saya hijrahlah ke pedusunan dan ke pedalaman yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu yang saya katakan tadi, buat perkampungan akhir zaman. Hijrah cepat, bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman. Dari sekarang tentunya. Kemudian yang berikutnya, apapun aset-aset barang berteknologi, jual. Mobil, jual. Apapun yang bisa dijual, jual cepat. Bisa dengan harga yang agak sedikit miring, lakukan. Jual cepat. Ustadz, untuk mengantarkan kita ke lokasi ke pedalaman itu kan kita masih menggunakan teknologi kita. Rental aja, ini kan zaman udah mudah, ya kan? Rental, suruh orang antarin kita, selesai. Nah, lalu duit hasil penjualan itu diapain? Jadikan dinar, jadikan emas. Insya Allah itu lebih aman. Kenapa? Seminggu kemudian teknologi akan musnah semuanya. Jadi jual sama ape-ape, sama aseng-aseng, yang punya dialer mobil, dialer jual sama mereka harusnya harganya 250 dia mau beli harga 150 jual cepat karena setelah itu akan menjadi besi rongsokan yang tidak bisa dipakai tapi ini ketika udah positif ya jangan sekarang ketika udah positif baru dijual-jualin dan jualnya ke orang yang nggak nggak ada iman kalau jual sama kita udah ngerti semua Tapi Persiapan fisik dan keahlian. Ah, tinggal baca sendiri dah tidak gemuk berjantung sehat kuat lari dan mendaki ya gemuk boleh tapi seperti samohong ahli dengan ilmu dan praktikal survival jadi harus diilmui bagaimana cara menaklukkan hutan, menaklukkan alam, bisa bertahan di saat-saat sulit dimanapun keadaannya. Ya, baik. Mahir memanah dan berkuda memanah di atas kuda. Latihan sekarang. Lihat tuh Agim, ada 34 ekor kuda di sana. Kaum muslimin bisa latihan ke situ. Kalau nggak ada duit bilang, "Ah, saya siap latihan di sini dan siap untuk biaya latihannya adalah saya melayani kuda." Gitu. Jadi tukang groomingnya, tukang bersihnya, upahnya boleh latihan. Memanah di atas kuda, sekarang Ustaz Arifin Ilham pun Masya Allah setelah dikasih hadiah kuda oleh uh, Prabowo beliau sudah naik kuda aja kerjanya terus sekarang keren pak ketika seseorang yang ternyata santai-santai saja di atas kuda tuh dia jadi maco pak jadi kelihatan kesatrianya kelihatan mujahidnya tampang mujahid naik kuda nggak bisa digertak kuda kencing di tempat <laughs> nggak mempan jadi mujahid kalau seperti itu Kuda itu bisa ngelihat orang ini mujahid nggak? Coba lu tunggangin gua. Ntar gua goyang sedikit kalau lu sempat kencing di punggung gua, lu bukan mujahid loh. Nah, mujahid yang benar itu adalah digertak kuda, dia mengendalikan kudanya, lalu dia tunjukkan bahwa dia pemimpin di atas kuda dan bagi kuda. Saat kuda ada tunduk kepadanya, baru tuh mujahid akhir zaman. <laughs> Saya sarankan mulai berkuda. Enggak kemana-mana dari dari rumah ke masjid cuma jaraknya 200 meter pak naik motor pulang naik motor cemen amat jalan kaki kenapa kek kalau mau naik kendaraan juga pakai sepeda biar sehat dia anak muda kita kemana-mana masuk kulkas di rumahnya di kamarnya hidup AC itu udah kulkas tuh pak masuk mobil dalam kulkas lagi hidup AC nanti masuk restoran dikulkasin lagi ini orang hidup loh pak masuk kulkas Bapak tahu kalau saya sayuran, buah-buahan masuk ke kulkas, keluar dari kulkas itu jadi bonyok nggak? Jadi lempem nggak? Makanya orang-orang sekarang ke generasi muda sekarang pada layu-layu. Sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Oh, Masya Allah. Ini minta maaf ya malam ini saya agak aneh nih. Banyak ngomelin supaya nyadar kita ini mujahid loh, mujahid akhir zaman. Taib. Menguasai ilmu perobatan Islam yang manual Perobatan Islam itu ada tiga ilmunya. diajar oleh Rasulullah. Dan pelajarilah. Dan itu belajarnya santai pak. Tidak sulit. Baik berbekamnya, baik rukiahnya. Rukiah. Dan menguasai praktiknya. Rukiah terbaik di Indonesia adanya di Bandung. Dan rehab hati salah satu di antara yang memegang peranan terbesar untuk menghidupkan kembali rukiah. bersamaan dengan Quranic healing, bersamaan dengan apa yang lain? Sebutkan. Maka belajarlah kita bisa belajar dengan mereka. Kita bisa belajar dengan ustadz-ustadz kita yang sudah mulai menghidupkan kembali pengobatan tibun nabawi dan ruqyah salah satu yang terkuat di antara tibun nabawi di akhir zaman. Belajarlah. Kenapa demikian? Ketika rumah sakit pada tutup, banyak keluarga yang sakit, banyak diri kita yang sakit. Cukup sentuhan kita saja dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran, membacakan doa-doa Nabi. Allah sembuhkan, menjemput kembali akidah yang hilang, Pak dan itu adalah melalui pengobatan is pengobatan Islam. Lanjut, menjauhi makanan-makanan atau minuman beralkohol dan apapun yang instan. Tidak mengkonsumsi obat-obatan haram atau obat-obatan yang berkimia. Biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami. Stop bermaksiat. Wajib lihat halaman 221. Orang yang banyak maksiat ternyata tidak kebal dengan huru-hara akhir zaman sedikit saja dia akan mudah jatuh, sedikit saja musibah dia akan mudah murtad, sedikit saja musibah dia putus asa, sedikit saja ujian dia akan bunuh diri, maka stop bermaksiat. Jadilah orang-orang yang kuat beramal soleh, apapun kejadian-kejadian besar yang dihadapinya ke depan, dia termasuk yang tangguh bertahan di depan. Dan Allah akan kuatkan nyalinya mentalnya insya Allah. Stop bermaksiat. Durhaka pada orang tua adalah maksiat. Menelantarkan sholat lima waktu adalah maksiat. Masih menggunakan uang-uang riba adalah maksiat. Masih kredit dengan cara ribawi adalah maksiat. Kalau bisa jangan lagi, Pak. Enggak ada, sabarlah. Lebih baik naik angkot daripada harus berutang dengan kredit. Kredit itu kalau memang nggak nambah, kalau seandainya asal asal asli kredit adalah halal. Tapi syaratnya kalau kita telat bayar, kita nggak kena Nggak kena bunga. Tiap hari kena denda sekian nanti kalau sudah nggak sanggup kena penalti. Lalu ditarik uang eh, barang kita dijual oleh mereka tidak dikembalikan sedikit pun pada kita. Padahal kalau yang syariah itu bagaimana kalau kredit syariah? Ketika tidak mampu diberi peringatan, nggak mampu juga betul-betul nggak mampu barangnya ditarik dilelang. Berapa sisa utang ke mereka itu saja mereka ambil. Kemudian sisa yang lainnya dikembalikan pada pemilik yang tadinya kredit. Itu baru syariah pak. DP kita lah kemana? Ansuran kita selama ini pada kemana? Hilang aja dimakan kembali oleh mereka. Itu namanya ribawi. Ini stop, itu maksiat itu kaum muslimin. Baik. Rokok juga maksiat. Ini akhir zaman kaum muslimin. Sekarang ini baru diumumkan di televisi. Ternyata kebanyakan bahan-bahan rokok diambil dari barang-barang ha haram. Nisab yang haram. Allahu Akbar. Doa-doa nisab terus. Kaum muslimin yang kami muliakan. Minta maaf ini malam saya agak aneh sedikit kata saya. Persiapan ruhiyah dan amal ini nomor satu. Ini nomor satu. Porsinya 90% sampai 95% menyelamatkan kita. Ini yang paling penting. ya Persiapan ruhiyah dan persiapan amalan. Apa yang terbesar? Salat lima waktu berjamaah di masjid. Kejar ini. Nggak usah saya uraikan lagi kekuatannya apa. Kemudian bentuk dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh. Silaturahim sesama orang beriman dibentuk sekarang ini ya, dan bertauhid yang paham tentang akhir zaman. Istiqomahlah dengan amal-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Apa itu? Lihat di bawah. Salat-salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, dan salat sunat syuruk. Kemudian puasa sunnah, sunnah Senin dan Kamis, sunnah bid, sunnah Daud, ya. Dan lain-lain. Kemudian berikut, umrohlah pada bulan Ramadan. Kalau bisa itu full, Pak dan mungkin Ramadan ini dan Ramadan tahun depan, menurut saya pribadi, ini adalah Ramadan yang masih tenang. Setelah itu tidak ada jaminan Timur Tengah masih aman, Arab Saudi masih aman. Ketika ada kesempatan, mungkin tahun ini sudah telat untuk mendaftar umroh Ramadan, khalas, tahun depan niatkan. Minimal backpacker, biar hanya visa dengan tiketnya doang Toh di situ kita akan nanti itikaf, makan minum kita dijamin. Berbuka dan sahur itu melimpah-limpah ruah, Pak. Insya Allah kita sanggup. Paling-paling biaya 14 juta itu selesai pulang pergi itu satu bulan. Niatkan. Kalau nggak bisa tahun ini tahun depan, karena ibadah di sana nilainya 100 ribu kali lipat. Allahu Akbar. Sementara kita minim amal, betul tidak? Kita baru tahu tentang akhir zaman ini baru beberapa bulan belakangan atau baru satu dua tahun ini baru tahu. Sementara persiapan amal kita harusnya sejak fitnah membara di negeri Syam enam tahun lebih yang lalu sementara kita sudah terlambat mungkin maka burulah dengan cara umroh pada bulan Ramadan kalau bisa full kemudian mengejar pahala besar paket Jumat Jumatan itu jadikanlah kita bukan termasuk orang yang masbuk tetapi belum lagi orang rame kita sudah di masjid kita sudah ada title masjidnya syukur-syukur ada di barisan terdepan semuanya pada berlomba pahalanya apa tahu tidak Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kaum lelaki, siapapun yang di pagi hari dia mandi benar-benar bersih-bersih, bersabun, bersampo, gosok gigi dengan benar, gunting kuku, cabut bulu ketiak, bersihkan apa-apa yang ber, yang yang motori tubuh. Nah, kaum muslimin setelah itu dia mandi dengan mandi junub. Mandi junub dari Jumat. Mandi wajib, mandi mandi bersih dulu, lalu mandi junub. Hah, bagi yang belum punya istri, kejar cepat kesempatan. Setelah itu, kalaupun belum punya istri nggak apa-apa, mandi junub saja. Karena ini perintahnya begitu dalam Sahih Imam Bukhari. Kemudian setelah itu, pergilah ke masjid lebih awal dan berjalan kaki kata Rasul. Jangan pakai kendaraan, berjalan kaki. Kemudian masuk ke masjid, ambil yang paling dekat posisinya dengan imam. Setelah itu, dia tidak melakukan apapun yang melalaikan seperti chatting-chattingan, WA-WA-an, tapi dia zikir. Ketika khatib naik, dia dengarkan baik-baik, bukan ngorok, bukan ngantuk. Tapi dia dengerin baik-baik. Jika itu dia lakukan, kata Nabi, setiap satu langkah yang dia langkahkan tadi dari rumahnya menuju ke masjid, nilai pahalanya sama dengan sholat tahajud satu tahun. Sama pahalanya dengan puasa satu tahun. Masya Allah, setiap satu langkah. Tapi jalan kaki, jangan bawa motor lagi. Motor tinggal di Jumat di rumah sana. Itu menandakan apa? Ternyata Islam mengasung agar kita sehat, Pak. Cuma 50 meter naik motor pula lagi. Jalan kenapa ke? Coba lihat orang-orang beriman sekarang nih, pada lemes-lemes lututnya semua. Masya Allah. Diajak jalan, lari aja sebentar saja 100 meter sudah ngos-ngosan. Teriakan jihadnya, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Dia lari 100 meter sudah jatuh. Ya, supaya apa? Supaya jangan jadi laki-laki cemen di akhir zaman. Sehat Pak, bugar. Baik mengejar pahala besar paket Jumat. Ibu-ibu mungkin sedih nih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kami ibu-ibu kan gak Jumatan. Gampang Bu. Ibu bakar semangat para suaminya. Buat kesepakatan suami lebih awal pergi ke masjid. Supaya pahala suami mengalir seluruhnya untuk ibu-ibu. Iya Bu, mengalir seluruhnya untuk ibu-ibu. Ustadz kami yang udah gak punya suami gimana? Kawin lagi, apa susahnya? Ustadz kayaknya peluangnya udah kecil sekali Pak Ustadz kalau begitu menantunya yang dibakar, anak gebujangnya yang dibakar semangatnya pergi jumatan sana. Adalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Gitu ya, Bu ya? Bisa ya, Bu? Anak-anak bujangnya disuruh ke masjid, menantu laki-lakinya suruh ke masjid. Kalau memang sudah nggak punya suami, kalau punya suami suaminya disuruh. Kalau nggak mau suaminya gimana, Pak Ustadz? Ya sudah saya nggak tahu jawabannya. Nah ini dia, hafalkan Quran Surah Al-Kahfi, sepuluh ayat pertama. Ini setiap muslim, muslimah, hafalkan Surah Al-Kahfi. Atau sepuluh ayat terakhir. Kemudian targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar. Bacanya bukan diem Pak ya, bukan kayak orang baca WhatsApp, diem. Membaca dengan suara jahar. Sekarang baru ketahuan, bacaan Al-Quran ternyata menghidupkan seluruh saraf-saraf yang ada di seluruh tubuh kita ada saraf-saraf yang rusak diperbaiki oleh Al-Quran. Syaratnya membacanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca jahar begitu. Jangan sir, Pak. Sir itu kan itu sir namanya. Atau apalagi diam. Yang benar bacaan itu adalah jahar. Jaharnya nggak usah pamer pula sambil nunggu mobil di trotoar alhamdulillah itu pamer namanya itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya ya lanjut amalan pembenteng am, pembenteng yang paling kuat sedekah infak khususnya buat perjuangan ini nomor satu buat visabilillah ini nomor satu buat jihad ini nomor satu keluarkan infaknya keluarkan sedekahnya di bawahnya adalah untuk masjid untuk pesantren atau untuk yang kayak kayak gini ha ah ini malam ada penggalangan dana saya nggak tahu nih yang jelas terpampang di sini harusnya ada isyarat bagi kaum muslimin ini sedekah ini keluarkan suwetnya keluarkan fulusnya kaum muslimin yang kami muliakan sedekah dan infak adalah amalan pembenteng terkuat di akhir zaman. Coba baca dalam hadis ini. Kenapa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa musibah apapun, bencana apapun akan bisa dipadamkan oleh sedekah. Maka orang yang kuat sedekahnya, orang yang kuat infaknya, insya Allah bencana-bencana besar di akhir zaman, dia termasuk orang yang dijaga oleh Allah dari bencana itu. Makanya jangan pelit di akhir zaman ini, jangan pelit. Makin kita dekat makin kita kuat berinfak bersedekah. Lanjut, hafalkan banyak-banyak surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Makin banyak kita hafal. Jangan anak-anak kita saja, Pak. Udah bagus anak-anaknya diarahkan tahfiz Quran. Tapi bapak juga begitu. Ibu-ibu juga begitu. Pada semangat nambah. Jangan andalannya kulallah inna atayna kal kausar. Asal sholat kulallah inna atayna kal kausar. Dari sejak umur 15 tahun sampai umur 45 tahun itu aja terus. Nambah dong sesekali mulai menghafal kuliah yual ya kafirun. Ya, nggak apa-apa, ada penambahan, ada perubahan. Nambah ke wal asri lumayan. Li'ila fi Quraisy. Lumayan, syukur-syukur juz amma tamat. Yang paling panjang tuh amma ya tasaalun. Malaikat sudah senyum banget ngelihat kita tuh. Dulu langganan ente kulo Allah ahad dengan inak tainah sekarang ente sudah merambah ke amai tasa'alun. Ente memang hamba Allah akhir zaman yang keren. Lu gitu lo Pak. Ya. Nambahkan Al-Qur'annya, tambah hafalannya, ya. Terus doa. Nah, dengar sabda Rasulullah SAW. Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syadaidi wal karib falyukthirid du'a inda rakha' Siapa yang Allah ingin, siapa yang inginkan Allah langsung menjawab doanya ketika masa-masa genting dan paling mengkhawatirkan, ketika saat saat emergensi dan paling membahayakan. Sekali saja dia berdoa, Allah langsung kabulkan doanya saat itu juga. Siapa yang mau diperlakukan oleh Allah seperti itu, maka kata Rasulullah, hendaklah yang bersangkutan memperbanyak doa kepada Allah di masa-masa masih aman dan tenang. Ini masa masih aman dan tenang tidak? Masih aman sekarang kondisi kita atau tidak? Alhamdulillah Indonesia belum sampai ke tingkat perang, ya kan? Bencana-bencana besar belum banyak yang terjadi, dajjal belum keluar, maka perbanyakkan doa, perbanyakkan doa dan doa-doanya di buku ini ada nanti ada di sini. Ini kumpulan-kumpulan doa terkuat di akhir zaman bencana banjir, bencana pembantaian, bencana dukhan, apapun apapun yang terjadi di akhir zaman, doa-doanya dari hadis-hadis yang sahih. Nanti uraian rinciannya ada di dalam kitab, yang kecilnya dibawa dia mulai dihafalkan. Ketika itu benar-benar terjadi, kita sudah hafal. Sekali saja kita memanjatkan kepada Allah, langsung Allah kabulkan saat itu juga. Siapa yang mau diperlakukan begitu oleh Allah, maka perbanyaklah dia berdoa di masa-masa masih tenang dan aman. Fal yukthiri doa indar raha. Nah, berikut ini cukup difoto saja karena semuanya ada di kitab doa-doa seperti apakah yang harusnya kita prioritaskan di akhir zaman hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh halaman 168 dari kitab zikir akhir zaman doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh bagaimana musuh bisa hancur di tangan kita berhadapan dengan dia dia gentar duluan melihat kita ada di halaman 170 doa dan zikir agar selamat dari pembantaian. Kita tahu di akhir zaman banyak terjadi pembantaian. Agar kita selamat dari pembantaian, ada doanya oleh ternyata. Banyak cara Allah menyelamatkan kita apabila kita memanjatkan doa tersebut. Lihat halaman 175. Sudah, sudah difoto? Sudah ya? Doa minta syahid dan husnul khotimah. Karena udah dekat masanya kita akan berpindah ke alam barzah wahai kaum laki-laki mintalah kematian kita adalah kematian syahid dan husnul khaw Ibu-ibu juga begitu bu, minta kepada Allah akhir hayat kita syahid atau husnul khatimah. Mintalah, Allah pasti kabulkan. Udu'uni astajib lakun. Kamu mintalah aku kabulkan kata Allah. Lanjut. Doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan. Bagaimana supaya sembuh? Sakitnya menjadi disembuhkan oleh Allah hanya dengan sentuhan telapak tangan. Ternyata ada caranya, itulah ruqyah tadi. Tapi apa yang mau dibaca? Lihat halaman 183 di kitab Zikir Akhir Zaman. Semua doa-doa ini hanya ada di sini ya. Taib lanjut. Doa agar tidak sesat dan murtad. Sangat banyak di akhir zaman fase keempat ini yang mur, murtad dan sesat. Supaya tidak sesat, doakan ini. Halaman 196. Kemudian doa agar istiqomah beribadah. Jangan sampai turun naik turun naiknya ketara banget. Sekali semangat jemaah ke masjid, sekali jatuh semangatnya nggak sholat sholat, itu kan keterlaluan. Ya? Kalau bedanya cuma sholatnya nggak di masjid, lebih mending lah sedikit. Ini nggak sampai nggak sholat sholat pak. Masya Allah. Jadi agar istiqomah apa yang dibaca halaman 199 doanya diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana, apapun bentuk bencana halaman 240. Kemudian Zikir pelindung dari bahaya duhan. Ada zikir khasnya. Ketika duhan datang, halaman 288 sampai 294. Tolong dibaca. Tiga langkah agar selamat dari perubahan muka atau bentuk al-masakh. Halaman 302, 306. Mohon dibaca. Mohon dibaca. Jadi kalau memang merasa nggak punya banyak waktu, minimal halaman-halaman ini dibaca. Lanjut. Nah ini halaman-halaman kitab yang wajib dibaca, ditelaah dan ditadaburi. Enggak banyak. Bab 1. Jadi bab 1 halaman 30 sampai 35, halaman 50 sampai 53, halaman 54 sampai 58. Silakan ini difoto atau dicatat. Bab 2 cukup halaman 82 sampai 92 saja. Halaman bab 2, bab 2 ya. Halaman bab 4, bab 4 Sebentar. Bab empat lihat ini, ini saja. Khusus bab lima wajib baca semua. Karena ini berkaitan erat dengan fase keempat, bab lima Tolong dibaca. Lihat bab lima Wajib baca semua. Fokuskan membaca fitnah duhai mak halaman 163. Sebab kata Rasulullah, siapa yang selamat dari fitnah duhai mak dia akan selamat dari dajjal ketika dajjal lepas. Dan siapa yang tidak bebas, tidak selamat dari fitnah duhai mak ketika dajjal lepas dia pasti akan menyembah dajjal maka pastikan kita mengetahui dengan baik apa itu fitnah duhai mak dan kita tidak tersedot ke dalam arus fitnah duhai mak tersebut lanjut nah ini dia bab yang keenam kiat-kiat memunculkan kedahsyatan energi zikir dan doa selesai saya anggap ini pengajiannya selesai pas jam setengah sembilan dulu saya ada janji di pengajian yang lalu setelah saya bubar selesai saya berjanji pengajian di masjid apa namanya nih masjid trans studio ini saya tidak ingin lebih dari jam setengah sembilan tahu nggak alasannya kenapa saya lihat jamaah kaum muslimin sudah mulai meninggalkan ruangan saya nggak tahu alasannya apa oh ternyata ternyata di sini antriannya panjang jadi banyak orang yang curi star dengan mengorbankan yang dia cari sebenarnya kemarin ya sebenarnya rugi hanya demi mengejarkan untuk mengejar antrian paling depan dia meninggalkan sesuatu Karena kadang inti pengajian itu pasti penutupan itu yang ditinggalkannya ini kan kasihan ya udah saya bertekad setengah sembilan selesai close gimana nah kan benar kan saya bilang yang saya bilang tadi juga benar kaum muslimin ini amalan terkuat di akhir zaman adalah benteng terkuat di akhir zaman adalah memperbanyak saja sedekah, memperbanyak mengeluarkan infak. Setiap masjid sekarang pasti menggalang. Setiap kegiatan dakwah pasti menggalang. Dan ini jangan kesel. Di mana-mana kayaknya Islam ini galang dana, galang dana. Emang iya untuk akhir zaman cocok. Untuk akhir zaman cocok. Cocok. Di masjid sana saya, saya, saya tadi sudah berinfak. Belum tentu yang masjid sana sudah Allah terima. Bisa jadi yang ini yang Allah terima. Maka berfikirlah seperti itu. Maka ketika kita memikirkan demikian, jangan nimbang. Toh yang kita berikan bukan untuk orang, bukan untuk siapa-siapa, tabungan buat pribadi. Maka kumpulkan lagi dananya malam ini. Kumpulkan lagi, tambah tabungan antum. Semoga dia menjadi benteng terkuat di akhir zaman buat kita semua. Amin. Silakan panitianya bergerak atau galang dananya gimana caranya? Silakan langsung saja onde mande. Ternyata sudah siap ini. Cuma satu orang. Oh, ada. Ada 10 orang. Nah, ini baru keren. Ibu-ibu ada juga kan? Ini jangan salah-salah yang muda-muda di atas itu. Semangat mereka kadang-kadang mengalahkan yang tua-tua. Ya, coba yang di atas juga bergerak. Ya, akhwat. Ya, yang akhwat semoga Allah melindungi antum semua karena ketahuilah yang paling lemah di akhir zaman adalah kaum wanita. Tapi yang memperkuat dirinya dengan sedekah dan infak semoga termasuk yang dijaga oleh Allah. Amin. Baik. Silakan, jangan sia-siakan. Jangan pura-pura merem dan nggak tahu ada yang lewat buka dompetnya, ambil kertas yang warnanya merah atau biru kemerah-merahan gitu ya. Tapi masalahnya palu arit sih. Nah kalau lagi geram ngeliat palu aritnya itu yang keluarkan. Ya, tafadhol. Masya Allah. Lihat ini, ini contoh-contoh orang beriman Pak. Dia yang ngejar Pak, Masya Allah. Pak, Pak, Pak, jangan belakangi Pak, kasihan orang yang ngejar Pak. Tuh, Subhanallah. Ngejar nggak tunggu didatangi nah ini malah ada yang didatangi pura-pura merem pura-pura tidur <laughs> ini namanya terlalu ya, ya. ini jangan salah sangka ya melihat dua ikhwan kita ini pakai baju kota-kota lalu bilang dia ahokers nah ini namanya ini kan dibeli sebelum ahokers jadi marah. Jadi dia pakai supaya nggak mubazir. Masalahnya nanti kalau dilihat kan langsung suntuk aja ngelihat dia. Nggak, dia nggak ada salah, itu baju nggak ada salah. Betul nggak? Ya. Baru tujuh. Mau satu lagi? <laughs> ya, di buku. <laughs> di buku ini ada. Ya. Buku ini ada di depan, ada di belakang sana silakan mendapatkannya tapi tinggalkanlah infak perjuangan di sana karena semua apapun yang didapatkan dari buku ini adalah untuk dakwah dan fisabilillah insyaallah maka jangan berpikir ini Ustaz Zulkifli ngambil keuntungan nauzubillah saya punya penghasilan sendiri yang aman halalan thayyiban ya jadi ini adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala kalau bisa berapa harganya 220 kasih 250 kembaliannya nggak usah ini untuk agama kan iya gitu keren Bapak Ya. Silakan. Sudah, udah kecapean yang muter. Masih bergerak sampai ke belakang. Barakallahu fikum. Gimana cukup? Cukup?